السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا حبب إلينا الطاعة اللهم يا ربنا حبب إلينا الطاعة اللهم يا ربنا حبب إلينا الطاعة اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان بك اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واحشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق وحصن فروجنا من الفواحش اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Mari kita bersama-sama Intaskan di hati kita puji syukur yang sesungguhnya kepada Allah Puji syukur yang sesungguhnya kepada Allah Ini kayaknya salah soundnya itu tidak dihadapkan ke sini benturan nanti suaranya suaranya dengung ibu ya ya kan aja yang di sana tidak dihadapkan ke sini agaknya ke sana kalau ke sini di dalamnya tidak enak ente kan bisa kedengar kan dihadapkan keluar atas satu lagi yang di di ibu-ibu yang di sana semuanya yang sana yang satu lagi ada iya mohon maaf para bapak anak-anak kita belum ahli tata letak itu belum tahu jadi benturan begini tidak benturan suaranya Ya. Tes tes. Baik. Marilah kita lintaskan di hati kita syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang banyak. Bukan syukur hanya sekedar kita ucapkan dengan lidah kita akan tetapi benar-benar kita itu merasa berbangga bergembira dengan nikmat yang diberikan oleh Allah karena hakikat bersyukur itu menganggap besar menganggap agung apa yang diberikan oleh Allah menganggap besar apa yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau orang mungkin bahasa kita tuh menghargai menghargai kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita lalu kita menghargainya maka orang tersebut manusia ini tidak sia-sia di dalam memberinya digunakan apa yang diberikan kepada kita dia akan bangga wah manfaat itu apa yang aku berikan maka diberi lagi oleh orang tersebut ini urusan dengan manusia dan Allah pun lebih dari itu menyaksikan hambanya itu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya kok digunakan dimanfaatkan maka di saat seperti itu Allah akan menambah seperti janji Allah la azidannakum maka sungguh akan aku tambah jadi yang penting seperti itu makna syukur itu bukan hanya alhamdulillah alhamdulillah tapi benar-benar kita besarkan nikmat dari Allah itu kita hargai dan di antara nikmat itu adalah Allah memberikan kepada kita kemauan untuk melakukan kebaikan Kemauan kita untuk berbuat baik ini adalah di antara nikmat yang sering dilupakan oleh Allah. Kita mudah bersyukur atas nikmat duit. Kita mudah bersyukur kalau sembuh dari penyakit. Kita mudah bersyukur kalau kita mendapatkan karunia nikmat zahir. Tetapi jarang dari kita yang tergerak untuk bersyukur nikmat batin seperti orang bisa sholat malam, seperti orang bisa ngaji nah ini orang bisa ngaji ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala maka kita mensyukuri nikmat yang semacam ini janji Allah la azidannakum aku akan tambah dan di antara tanda kalau kita senang kepada nikmat tersebut gembira kepada nikmat tersebut maka kita pun tidak ingin ada yang tertinggal dari keluarga kita akan nikmat tersebut. Kalau memang seperti halnya sholat itu adalah nikmat, kita akui sebagai nikmat. Kita bisa mengaji ini kita nikmati, sebab orang mengaji pun niatnya berbeda-beda. Orang datang ke majelis itu berbeda-beda, semoga niat kita semuanya sama karena Allah. Ada orang niat yang berbeda-beda datang ke majelis ternyata tujuannya ada yang hanya ikut-ikutan bahkan ada yang kayak Abu Jahal ngoreksi Nabi Muhammad niatnya macam-macam dan dengan niat itulah orang akan dapat innamal a'malu bin niat apa yang diniatkan maka dia dapat datang ke majelis kalau memang kedatangan kita ini karena bangga dengan majelis, maka pun kita tidak akan rela jika salah satu dari keluarga kita itu tertinggal. Kecuali kita menghadiri majelis tidak bangga dengan majelis karena niat kita jelek dan kotor, maka kita tidak ingin suami kita atau istri kita, anak-anak kita hadir ke majelis. Tapi di saat kita bangga bahwasanya majelis ini adalah untuk keselamatanku karena itu banyak orang yang berdoa dengan penuh keyakinan bahwasanya salah satu di antara yang hadir insya Allah ada kekasih Allah karena jumlah yang besar ini maka dengan doa itu akan dikabul kemudian malaikat mendoakan kemudian malaikat ridho jadi kemuliaan-kemuliaan ada di majelis semakin bangga dia semakin ingin membawa semua yang ada bersamanya untuk hadir ke tempat tersebut dimanapun bukan berarti majelis di sini saja bukan kita tidak hanya mengatakan majlis di sini, tapi majlis di mana saja itu adalah mulia, asalkan benar akidahnya. Akidah itu paling penting. Maka bersyukurlah kalau kita bisa rutin di majlis yang semacam ini dan semoga kita dipanjangkan umur kita dan kita ingin mati kelak kita termasuk dicatat sebagai ahli majlis orang yang rajin ke tempat semacam ini lalu nanti kita digiring di mahsar rupanya bersama rombongan yang sama di situ ada Rasulullah dan Sayyidat Fatimah Zahra ternyata sampai di surga pun kita bisa bercerita tentang perjalanan kita di dunia waktu menuntut ilmu itu nostalgia yang paling indah menyebut amal baik yang pernah dilakukan di dunia Biarpun di surga luar biasa nikmatnya ternyata sungguh enak nikmat di surga itu saling bercerita dulu pernah kita sholat di sana ya. Dulu pernah kita ngaji di sana ya. Ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Baik, inilah mukaddimah agar kita semakin mantap di saat kita menuntut ilmu tanpa ada keraguan. Dan kemarin kalau kita ingatkan harus ada perubahan ya kalau kita sudah menuntut ilmu harus ada perubahan tanda ilmu yang manfaat yang kurang baik sama istri harus makin baik yang kurang baik sama suami tolong dirubah perlahan-perlahan yang sama anak kurang peduli harus ada perubahan kita harus membuat catatan ya kok nggak tambah-tambah tuh kenapa sih sayanya Kok tidak tambah baik Sama suami kok sering cemberut aja Sama istri main bentak terus ini gimana Padahal ngaji setiap saat Itu catatan bahwa Wah jangan-jangan ilmu kita tidak manfaat Dan itu ilmu yang sangat ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik sebelum kita membaca Sebelum kita fikih ya Biasanya urutannya Dari sore dulu Enggak silakan Fadol بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد بن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسندكم المتصل إلى أبي العباس زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف السادي الزبيدي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله Ini lanjutan dari hadis yang kemarin Kalau musannif rahimahullah ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum Fiddarin amin ila angkal Kita masih kurang puas Kayaknya soundnya ini belum tepat ini Sambil diutak-utik besok tata letaknya harus yang tepat sebelum pengajian jangan waktu pengajian jadi sebelum pengajian itu sudah rapi karena ditambah mestinya tambah enak ada tambahan son baik ini lanjutannya yang kemarin tentang kencingnya anak kecil anak laki-laki bahwasanya ini diriwayatkan dari An Ummi Qais binti Muhsan radhiyallahu anha annaha atad bibnin bibnin laha. Ada seorang wanita Ummu Qais. Beliau annaha atad beliau datang biibnin laha dengan anaknya, saghirin yang kecil. Membawa anak kecil lam yakulit ta'ama belum makan apa-apa kecuali susu ibunya ila Rasulillah datang ke Rasulullah ajlasahu Rasulullah kemudian Rasulullah mendudukkan bayi tersebut fi hajrihi atau fi hijrihi di pangkuannya fabala ala taubihi kencing kemudian anak tersebut di pangkuan Rasulullah di bajunya Rasulullah Fada'a kemudian Rasulullah memanggil atau meminta bimain air fanadhahu kemudian Nabi Muhammad memercikkan memercikkan itu caranya tangan dicelupkan di air dibasahin lalu ditepuk-tepukkan diratakan ke tempat yang dikencingi tersebut walam yaksilhu tidak sampai diguyur dibasuh ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa ada namanya hadis apa najis mukhaffafah, najis ringan, najisnya bayi laki-laki kecil. Bayi kecil laki-laki syaratnya dua ya. Syaratnya tiga. Bayinya laki-laki belum makan. Belum sampai umur dua tahun. Ya. Yeah. Kalau sudah seperti itu, kok kencing di baju kita, ini sudah dibahas kemarin, maka itu najis ringan. Najis ringan ibu-ibu nggak usah capek, cukup saja dipercikin dengan air. Hanya yang lebih perlu untuk kita sampaikan di sini karena ini kita bahas kemarin, yang perlu kita tekankan ini loh akhlaknya Rasulullah penuh kasih dan cinta kepada anak kecil nggak gengsi ya nggak ragu kalau ada anak kecil disambut oleh Rasulullah dan ditarik lalu didudukkan di pangkuan beliau itulah Ar-Raufur Rahim orang yang sangat kasih dan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlak yang mulia digendong Masya Allah pertama ibundanya bangga itu kemudian menunjukkan Rasulullah orangnya tidak sombong kemudian dikencingi Masya Allah ada di sini pendidikan juga syariat Allah mengatur seperti itu. Jadi dikencingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pernah dikencingi dalam riwayat sampai sembilan bayi laki-laki. Sembilan bayi laki-laki ada pernah mengencing berkencing di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan begitu seringnya ya. Mungkin bapak-bapak jarang dikencingi kecuali anaknya sendiri kan. Itu bukan putranya Rasulullah. Jadi menunjukkan begitu dekatnya Rasulullah dengan umat beliau dan kasih sayang. Ini adalah yang perlu ditiru dari akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nanti disunnahkan ya kalau masih punya bayi kecil itu namanya tahnik. Tahnik itu kita bawa ke tempatnya orang alim untuk disuapin dengan sesuatu yang pernah digigit oleh orang alim tersebut dan ini disunahkan kurma. Ini kedatangannya biasanya ada cerita lanjutannya minta tahnik. Jadi membawa kurma, kurma digigit oleh seorang alim, lalu dimasukkan ke mulut anak tersebut ini adalah sunnah agar nyambung dengan barokahnya seorang alim karena orang alim itu nyambung dengan gurunya gurunya gurunya sampai Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kurma yang dimasukkan sedikit tidak akan merusak hukum tadi. Intinya kalau masih belum makan makan dengan kenyang apa selain susu maka dia hukum kencingnya adalah seperti itu. والله أعلم بالصواب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم رضي عنكم أن خليفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ أن خليفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دأ بماء فجئته بماء فتوضع أن خليفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم داء بماء فجئته بماء فتودع Bismillahirrahmanirrahim. Ini diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala beliau berkata Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah datang Subatata qaumin Subatata qaumin itu tempat pembuangan sampah kayak yang kita buat di sana itu. Jadi pembuangan sampah di depan rumah. Karena biasanya kalau di Arab itu ada tempat pembuangan sampah Fabala iman Nabi Muhammad kencing berdiri Sumada'a kemudian Nabi Muhammad memanggil meminta bimain air kata fajik fajituhu lalu aku datang bimain membawa air watawaddu'a dan Nabi Muhammad setelah itu berwudu yang bisa kita ambil dari hadis ini Nabi Muhammad nggak mau ngerepotin orang jadi ceritanya Nabi Muhammad itu habis mengisi bertamu ke rumahnya orang lalu banyak bertanya orang di situ. Setelah banyak bertanya, Nabi Muhammad ada ingin buang air kecil. Sementara dalam riwayat lain Nabi Muhammad ke tempat yang jauh. Karena Nabi Muhammad saat itu sudah merasa akan buang air, maka buang airnya cukup pindah dari kumpulan orang tersebut agak menjauh di tempat pembuangan sampah tersebut. Jadi tidak sampai menjauh karena kalau jauh kelamaan ditunggu orang di sini ada orang pengen mendengar seramahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad setelah itu kencing dalam keadaan berdiri. Sementara dalam riwayat lain Nabi Muhammad Disebutkan Nabi Muhammad tidak pernah kencing sampai Siti Aisyah sendiri mengatakan Mengkola bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala iman fala tusaddiquhu. Kalau ada orang yang berkata Nabi Muhammad kencing berdiri jangan kau percayai. Itu enggak benar. Baik. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah kencing berdiri. Tapi riwayat ini Nabi Muhammad pernah kencing berdiri. Siti Aisyah mengatakan jangan dipercaya karena ini menunjukkan bahwa selama ini Siti Aisyah melihat Rasulullah kencing dalam keadaan duduk. Lalu kencingnya Rasulullah dalam keadaan berdiri di tempat lain itu menunjukkan bahwa kencing berdiri itu tidak haram. Kalau sampai Nabi Muhammad tidak terlihat kencing berdiri, maka hukumnya nanti akan menjadi haram kalau ada orang kencing berdiri. Jadi makroh bagi kita untuk melakukan kencing berdiri, tidak adab. Kalau kita kencing berdiri makroh, tapi bagi Nabi Muhammad tidak makroh sebab Nabi Muhammad melakukan yang demikian itu agar menjadi contoh syariat bahwasanya kencing berdiri itu tidak haram. Tapi tetap yang bagus adalah kencing dalam keadaan duduk. Supaya terhindar dari percikan-percikan. Para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah kencing berdiri banyak sebab diantaranya di situ kotoran takut nanti kotorannya kena kebaca apa acu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga ada lagi yang berkata kencing berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang waktu itu tempatnya tidak memungkinkan untuk duduk. Ini Kemudian bagaimana dengan kata-kata Siti Aisyah tersebut? Siti Aisyah kok mengatakan kalau ada orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad kencing berdiri jangan dipercaya, Para ulama mah gampang mereka cerdas dan pinter. Oh, Siti Aisyah kan tidak ikut terus ya dengan Rasulullah. Itu yang diketahui oleh Rasul oleh Siti Aisyah di rumahnya. Jadi tidak semua Siti Aisyah harus tahu. Maka Siti Aisyah itu berkata sesuai dengan pengetahuan beliau sendiri. Maka disinilah hebatnya para ulama menggabungkan. Sehingga umum kebiasaan Nabi Muhammad kencing itu adalah dalam keadaan duduk jongkok Kemudian uh, berdirinya Rasulullah itu hanya menunjukkan bahwa kencing berdiri itu bukan haram, hanya meninggalkan kemuliaan saja dan tidak makruh bagi Rasulullah. Tidak ada makruh bagi Rasulullah. Semua yang dilakukan Rasulullah adalah yang paling bagus. Coba kalau tidak terlihat Nabi Muhammad kencing berdiri, bingung kita. Berarti kencing berdiri adalah haram. Tapi karena saat ini sudah disepakati ulama mengatakan kencing berdiri hanya makruh saja. Tapi apapun bentuknya biar makruh tolong diperhatikan. Barangkali ada yang punya proyek membangun masjid-masjid, tempat kencing ya. Diupayakan disetting, dibuat kalau orang mau kencing itu bisa dalam keadaan jongkok yang nyaman. Jangan sampai kencingnya berdiri Sebab ada sebagian masjid ya kita tidak bisa menyalahkan karena mungkin ya belum sampai berita-berita semacam ini ada masjid ada tempat kencingnya untuk kencing berdiri maka itu banyak permasalahan satu aurat kadang-kadang terlihat karena jejer jadi bisa melihat kiri kanan tuh auratnya bisa terbuka di situ jadi diupayakan juga nanti harus kita itu memperhatikan kalau ada orang buang air itu uh, tertutup auratnya jangan sampai ada terlihat kemudian diupayakan dalam keadaan bisa duduk ini adalah pendidikan kita kalau kencing siapapun dalam riwayat disebutkan kebiasaan laki-laki khususnya di Arab memang kencing berdiri dan Nabi Muhammad kencingnya duduk dan berdiri ya Nabi Muhammad itu biar tidak Sebab kalau memang dinukil oleh Siti Aisyah semacam itu nanti berat bagi orang Arab. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ada kebiasaan orang Arab itu kencingnya duduk. Sampai ada riwayat disebutkan wala wala taq'ud indal bauli kan nisa'i sampai ada larangan ya. Ada riwayat kebiasaan di Arab bukan riwayat disebutkan bahwa di dalam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada larangan bukan hadis tapi jangan kamu kencing duduk kayak perempuan. Jadi memang kalau sudah perempuan umum kencing itu dalam keadaan duduk hanya laki-laki tidak umum dan Nabi Muhammad datang dengan syariat yang sangat mulia adabnya adalah tetap duduk kemudian setelah itu ini yang ketiga bahwa hikmah yang ketiga adalah tadi yang pertama apa Nabi Muhammad tidak merepotin orang Kemudian yang kedua Nabi Muhammad ini ada hukumnya adalah makruh kencing berdiri. Kemudian yang ketiga adalah faji'tuhu bima'in fatawaddo. Kemudian aku datangkan air Nabi Muhammad wudhu. Biarpun tidak untuk sholat, biasakanlah untuk berwudhu. Sebab itu ada penyakitnya memang. Kadang-kadang sudah cuci muka, niat wudhu nggak bisa Padahal kita semestinya senantiasa dalam keadaan wudhu agar terjaga kita. Selagi kita suci, Allah akan jaga. Sampai ada riwayat dari Sayyidina Isa alaihissalam, "Man asabathu musibatun wa wa ala ghairi taharatin falayalumanna illa ala nafsih. Kalau ada orang dapat musibah dalam keadaan tina, tidak punya wudhu, ya salahnya sendiri. Ngapain tidak wudhu? Jadi termasuk wudhu itu menjauhkan kita dari musibah dalam perjalanan, dalam bepergian, ya usahakan untuk wudhu berwudhu biarpun baju kita najis nggak ada masalah karena tidak untuk sholat bersih jasad kita dari dari hadas jadi upayakan untuk berwudhu ini Nabi Muhammad bukan untuk sholat tapi beliau pun berwudhu padahal siapa beliau Nabi yang sangat suci tapi senantiasa beliau ingin dalam keadaan suci berwudhu terus apalagi di saat menuntut ilmu ilmu laduni dikirim dalam keadaan suci oleh Allah Al ilmu nur, ilmu itu cahaya disiapkan para santri dan sebagainya. Kalau lagi belajar kita imbau agar senantiasa dalam keadaan wudhu. Apalagi para ustadz di saat menyampaikan pengajian itu minta pertolongan kepada Allah dengan toharoh, dengan bersuci. Kita bersuci, jadi menyampaikan. Bahkan ada sebagian orang tidak mau menyampaikan ilmu kecuali dalam keadaan punya wudhu. Membaca hadis tidak berani kecuali dalam keadaan punya wudhu karena apa? Ia merasa saat itu berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini digunakan Nabi Muhammad yang sangat suci, bersih, ternyata masih rajin wudhu. Habis buang air wudhu. Kalau batal nanti wudhu lagi selalu memperbaharui wudhu sehingga dalam keadaan apapun kita tetap suci. Itu kemuliaan. Satu lagi barangkali. Nah, kelas cukup 15 menit. Baik kita bab fikih ya fikih kita apa kemarin Hah? menghadap kiblat kita sudah masuk wudhu sudah ya mandi sudah kalau sudah wudhu mandi ya tinggal sholat ya kita masuk fikih sholat saja sekarang bab sholat Nanti kalau nggak ada kurang kita tinggal. Sholat koidahnya sholat itu gampang dan mudah. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Itu ingat kalimat ini, jangan dilupakan. Kalau ada orang tidak bisa sholat itu mesti yang salah gurunya. Sebab sholat itu sangat mudah Mulai dari cara berwudu digampangkan. Kemarin kita sudah sebutkan begitu gampangnya wudu, segelas aqua pun cukup. Menutup aurat pun gampang. Ngadep keblat pun gampang ya. Ada tambahan kemarin ngadep keblat. Kalau orang nggak tahu keblat, sholat kemana saja ya. Pergi ke tempat jauh di tengah hutan. Ya, nggak ketemu keblat. Wah, ini ngadepnya sholatnya kemana aja boleh. Sholatnya kemana aja. Baik setelah kita ketemu keblat lalu kita memulai sholat Ada rukunnya sholat Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di saat kita melakukan sholat Ingat sholat gampang, tidak susah Kalau ada yang nggak bisa sholat, yang salah gurunya Nggak bisa berwudu, bisa bertayamum, nggak bisa mandi besar tayamum ya Ada sholat Tayamum dibahas belum? Belum sudah kayaknya ya. baik nanti diulang kalau sudah masuk sholat nanti bisa tambahan tayamum Sholat itu ada rukun sholat Rukun sholat itu yang kita wajib kita lakukan di dalam sholat hanya tiga Enak bu ya sedikit apal tiga bu Ada tiga, rukun itu ada tiga Dibagi tiga Yang pertama rukun hati Yang wajib dilakukan oleh hati yang kedua rukun pekerjaan lidah atau rukun kauli rukun yang harus diucapkan yang ketiga rukun pekerjaan anggota tubuh selain lidah yang pertama di sana disebut rukun kolbi rukun hati yang kedua rukun kauli, rukun yang harus diucapkan. Yang ketiga adalah rukun fi'li, rukun yang harus dilakukan oleh anggota tubuh. Ada tiga. Yang pertama, rukun kolbi. Rukun kolbi itu rukun kewajiban yang harus dilakukan oleh hati. Ini cuma satu isinya, yaitu niat. Satu saja. Ini agar mudah dihafal, kita tidak ingin keluar dari majelis sudah hafal, nggak usah catatan pun hafal, apalagi dicatat. Kalau nggak hafal kelewatan. Niat, maka yang pertama kalau orang mau sholat itu harus ada niat. Niat sholat boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jepang, bahasa Cirebon boleh. Dengan hatinya Ya Allah aku mau melakukan sholat duhur Gitu saja sudah sah Aku mau melakukan sholat duhur yang wajib bagi saya Ibu tahu sholat duhur wajib atau tidak wajib? Baik. Langsung saja, aku niat sholat duhur wajib. Kalau pakai bahasa Arab, usalli fardot duhri. Usalli fardot duhri. Usalli aku niat sholat fardu duhur. Usalli fardot duhri. Selebihnya sunnah. Usalli fardot duhri hanya diucapkan di hati bu diem tok Allahu Akbar sah nggak pakai diucapkan di lidah pun sah cuman kalau mau diucapkan di lidah itu dianjurkan sunnah karena membantu hati kita agar ingat makanya biasanya kita pakai usalli fardad duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati Qardon lillahi ta'ala Allahu Akbar panjang Bagus itu Tapi itu sebelum niat Niat yang sesungguhnya bukan itu Itu belum niat bu Sebab niat itu kapan waktunya? Di saat orang takbiratul ihram saja Waktu kita mengucapkan Allahu Akbar itu niat Ibu melintaskan, para bapak melintaskan Aku sholat duhur Allahu Akbar ada pun Adapun nusolli fardhu dzuri arba rakaatin mustaqbil kiblat itu sebelum niat itu hanya nata hati saja agar inget. Sebab kalau lagi main ah, baru main ngobrol Allah Akbar bisa nggak nyambung nanti. Jadi setiap sholli fardhu dzuri arba rakaatin. Enggak apal ini sah, nggak usah pusing. Makanya sholat itu gampang. Jangan diajari niat yang panjang gara-gara niat orang nggak sholat. Kenapa ibu nggak sholat? Belum bisa niatnya. Ada orang nggak puasa ternyata betul karena apa? Nggak bisa niat puasa. Kok nggak bisa niat puasa ini gurunya siapa ini? Cukup aku niat puasa Ramadan besok selesai itu. Aku niat sholat duhur.